al aslu adapun dalil asal fihi di dalam kewajiban puasa Ramadan qauluhu ta'ala adalah firman Allah taala yang berupa ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba telah diwajibkan Alaikum atas kalian semua asyamu berpuasa kama kutiba sebagaimana diwajibkan alalladzina atas orang-orang min qablikum dari sebelum kalian semua la'allakum tattakun agar supaya kalian ini bertakwa. Ini adalah dalil asal yang menjadi dalil atas wajibnya puasa Ramadan. Kemudian waktu fardhihi adapun waktu difardukannya, diwajibkannya puasa Ramadan adalah furido diwajibkan itu puasa Ramadan fisanati tsaniyah di dalam tahun yang kedua. Puasa Ramadan diwajibkan di dalam tahun kedua minal hijrati dari hijrah, dua hijriah Fi syahri Sya'bana di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tahun kedua baru turun kewajiban puasa Ramadan. Waqat soma dan telah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa Tis'a Ramadan sembilan kali puasa Ramadan Rasulullah puasa Ramadan sebanyak sembilan kali. Kullaha semua Ramadan sembilan Ramadan tersebut nawakis. Semuanya adalah nawakis, kurang. Yang dimaksud kurang aitis atan wa isrina yauman yaitu 29 hari Rasulullah puasa 9 kali Ramadan itu semuanya puasa selama 29 hari illa wahidan kecuali cuman satu kali fakamil maka sempurna 30 30 hari. Ini puasa Ramadan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahrul Ramadan adapun bulan Ramadan. Syahrul Ramadan adapun bulan Ramadan Huwa adapun bulan Ramadan Asyahrut tasi'u adalah bulan yang ke-9 Bulan Ramadan adalah bulan yang kesembilan minas syuhuril arabiyati dari bulan-bulan Arab atau bulan Hijriah. Bulan yang kesembilan dari bulan Hijriah namanya adalah bulan Ramadan. Wahua adapun bulan Ramadan Afdolus syuhur adalah paling utamanya bulan-bulan yang ada Di antara 12 bulan Ramadan tersebut bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Kemudian wasumia dan diberi nama itu bulan Ramadan, Ramadana dengan nama bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan kok diberi nama dengan bulan Ramadan? Di sini ada dua pendapat para ulama. Kila dikatakan oleh para ulama li'annahu karena sesungguhnya bulan Ramadan Indama ketika wadoa meletakkan al-arabu orang-orang Arab meletakkan asma asyuhud terhadap nama-nama bulan yang 12 tersebut wafakoh hadas syahru wafakoh mencocoki hadas syahru bulan Ramadan ini mencocoki terhadap syiddatal hari situasi yang sangat panas jadi bulan Ramadan ketika mau diberi nama ternyata kondisinya saat itu sedang sangat panas. Maka dibeli, diberi nama bulan Ramadan ini dengan Ramadan karena Ramadan itu sendiri maknanya adalah syiddatil hari, maknanya adalah sangat panas. Ya, itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua wakila dan dikatakan oleh para ulama yang lain li'annahu karena bulan Ramadan tersebut yarmidud dulu yarmidu membakar ad-dunuba terhadap dosa oleh karena bulan Ramadan itu membakar terhadap dosa maka diberilah nama bulan ini bulan Ramadan ini dengan sebutan nama bulan Ramadan yang artinya adalah yarmid membakar terhadap dosa